Ya, beliau bernama Dr. Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil. Sebuah buku yang berjudul Manhajul Imam Syafi'i fi Isbatil Aqidah manhaj Imam Syafi'i rahimahullah di dalam menetapkan akidah. Buku ini sangatlah bermanfaat terutama ya kita kaum muslimin di Indonesia. Di Indonesia yang kaum muslimin kebanyakan menisbatkan diri kepada mazhab Syafi'i. Maka tentunya kita berusaha untuk mengetahui bagaimana ya kaidah dan manhaj al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam menetapkan akidah. Ya, dan kita juga ya bandingkan bagaimana dengan akidah-akidah yang tersebar di Indonesia ini. Ya, mereka-mereka yang menisbatkan diri kepada madhab syafi'i. Namun ternyata dari sisi akidah, keyakinan, serta manhaj dalam menetapkan akidah itu sangat jauh sekali daripada manhaj al-imam al syafii rahimahullah. Sebelum Beliau di dalam kitab ini membahas tentang yaitu pokok-pokok manhaj Imam Syafi'i. Beliau memulai pembahasan dengan pembahasan yaitu biografi ringkas <clears throat> tentang Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dan saya tidak akan bacakan semua, akan tetapi saya akan ringkas. Beliau bernama yaitu Al-Imam Syafi'i bernama Muhammad bin Idris بن العباس بن عثمان بن شافع بن سائب بن عبيد بن عبد بن عبد يزيد بن هاشم بن بن, بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن نؤاي بن غالب أبو عبد الله القرشي الشافعي المكي satu nasab رسول الله صلى الله عليه Di mana ya Muttalib itu adalah saudara Hashim, ayah daripada Abdul Muttalib, kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Imam Syafi'i itu adalah ya betul-betul Quraisy murni, keturunan atau satu nasab dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ahli sejarah bersepakat bahwa beliau dilahirkan pada tahun 150 Hijriah Berkata Al-Hakim la a'lamu khilafan annahu wulida sanata khamsin wa mi'ah wa huwa al-'am alladhi mata fihi Abu Hanifah. Ya aku tidak mengetahui adanya perselisihan bahwa Imam Syafi'i kata Imam Hakim yang dilahirkan pada tahun 150 Hijriah dan itu adalah tahun yang meninggalnya Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah yang meninggal pada tahun 150 Hijriah di tahun itu meninggal seorang imam dan lahir seorang imam. Subhanallah. Beliau dilahirkan <clears throat> di Gaza. Ada yang mengatakan di Asqalan. Ada yang mengatakan di Yaman. Dan dalam riwayat Ibn Abi Hatim dari Amr bin Sawab bin Sawad, ya, bahwa Imam Syafi'i berkata, aku dilahirkan di Asqalan. Sementara dalam riwayat Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim bin Abdul Hakam disebutkan bahwa Imam Syafi'i berkata aku dilahirkan di Gaza. Yeah. Sementara dalam riwayat Ibnu Akhi Abdul Abdullah bin Wahab ya disebutkan bahwa Imam Syafi'i berkata aku dilahirkan di Yaman. Akan tetapi Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata innahu la mukhalafata bainal aqwal ya karena dan bahwasanya ini tidak bertentangan ya perkataan-perkataan ini tidak bertentangan lianna asqalan hiyal aslu fi qadimi zaman wa hiya wa ghazzah mutaqaribatan <clears throat> karena asqalan itu adalah asalnya ya di zaman terdahulu di mana Ghazzah dan Asqalan ini sangat dekat sekali ya di mana Asqalan itu kotaknya sementara Ghazah itu adalah desanya mungkin kalau di Indonesia ini yang kabupaten begitu Makanya Al-Hafidh Ibn Hajar berkata, "Walladhi yajma'u bainal aqwal annahu wulida bi ghazzati Asqalan." ولما بلغ سنتين حولته أمه إلى الحجاز ودخلت به إلى قومها وهم من أهل اليمن ya yang dapat mengkompromikan perkataan-perkataan ini Kata beliau, bahwa Imam Syafi'i rahimahullah lahir di Gozah Asqalan. Dan tatkala beliau e, telah sampai umur dua tahun, dibawa oleh ibunya ke Hijaz. Dan di sana ia tinggal bersama kaumnya dari ahli Yaman. Karena ibunya memang Azdiyah, ya dari Yaman. <clears throat> Namun ketika sampai umur sepuluh tahun, ibunya ia takut nasabnya yang mulia tersebut akan hilang. Lalu ibunya membawanya ke kota Mekah. Imam Syafi'i rahimahullah tumbuh di Gozah dalam keadaan yatim. Setelah ya, ayahnya meninggal dunia, sehingga Imam Syafi'i ya sudahlah dia fakir, yatim, juga jauh daripada dari keluarganya. Akan tetapi subhanallah ya akhi, ya semua itu tidak menjadikan Imam Syafi'i patah semangat untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Beliau dijadikan oleh Allah ya sangat suka kepada ilmu il, kepada ilmu. Di masa kecil beliau dimasukkan oleh ibunya ke Kutab dan dia ya al-Imam Syafi'i menghafalkan Al-Qur'an. Sehingga beliau hafal Quran pada umur tujuh tahun. Ya. Dan semangatnya yang luar biasa di dalam ya <clears throat> menuntut ilmu luar biasa. Pada umur 10 tahun beliau sudah hafal iya, muwatta. Pada umur 15 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun, diizinkan oleh gurunya Muslim bin Khalid Az-Zanji untuk berfatwa. Iya. Dan beliau sangat suka sekali kepada syair dan bahasa Arab. Bahkan beliau banyak hafal dari syair-syair para apa dari kaum Hudali. Setelah beliau menghafal Al-Quran di Mekah, beliau dijadikan oleh Allah suka untuk menghafal syair-syair syair-syair Arab dan sastra Arab. Maka Imam Syafi'i rahimahullah, ia pergilah ia ke Yahudail. Di sana beliau menghafalkan syair-syair mereka dan bahasa mereka. Yang menyebabkan beliau itu ya akhi semangat untuk ya belajar fikih. Itu atas disebutkan dalam satu riwayat ya. Atas atas yaitu anjuran Al-Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji, guru beliau. Di mana ya Muslim bin Khalid Az-Zanji berkata kepada Imam Syafi'i, "Ya fata, wahai pemuda, min aina anta? Dari mana engkau?" Qultu min ahli Makkah. Aku berkata kata Imam Syafi'i, aku dari ahli Makkah. Ia berkata, wa aina manzulak, manziluka biha, di mana rumahmu di makkah Aku berkata, bi sya'bil khaif. Ia berkata, min ay qabilatin anta, dari kabilah siapa engkau? Aku berkata, min wala di abdi manaf. Aku dari ya keturunan abdu manaf. Berkata Muslim az zenji bah, bah, bagus sekali laqad syarrafakallahu fid dunya wal akhirah. Ya Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa taala memuliakan engkau di dunia dan di akhirat. Ala ja'alta fahmaka hadza fil fiqhi fakana ahsana bik. Ya, bagaimana kalau engkau jadikan pemahamanmu pemahamanmu itu di dalam fiqh dan itu lebih baik ya bagimu. Masya Allah, ya. Itu yang kemudian menjadikan Imam Syafi'i semangat ya untuk kemudian belajar fiqh. Maka kemudian Imam Syafi'i pun pergilah ke Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah di Makkah sana. <clears throat> Sebelumnya beliau menghafalkan muwatta dulu di luar kepala. Kemudian Imam Syafi'i pun diterima dengan baik oleh Imam Malik. Dan beliau pun belajar kepada Imam Malik dan mengambil ilmu-ilmu beliau. Ia sampai kemudian Imam Malik meninggal dunia. Dan beliau terus disibukkan dengan ilmu Lalu kemudian beliau pun rihlah, ia pergi ke Yaman untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya di sana beliau diberikan e, berbagai macam tugas. Akan tetapi ya ada ada orang-orang dengki kepada beliau yang kemudian mengadukannya kepada Khalifah Harun ar rashid pada waktu itu. Sehingga pada waktu itu Imam Syafi'i rahimahullah ditangkap, dituduh ya. Yang kemudian diikat bahkan diadab dalam selam, di ya, dalam perjalanannya menuju Irak. Akan tetapi kemudian ya Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau dan beliau pun kemudian setelah itu bermulazamah kepada murid Abu Hanifah yang bernama Muhammad bin Al-Hasan di Irak. <clears throat> di mana Imam Syafi'i ia begitu mengagungkan Muhammad bin Al-Hasan. Di mana Muhammad bin Al-Hasan ini murid daripada Abu Hanifah. Karena di zaman itu ya akhi, terbagi menjadi dua dalam masalah fikih, ya madhab ahlul hadis dan madhab ahlul ra'i. Di mana ahlul ra'i ini adalah murid-murid Abu Hanifah, Muhammad bin Al-Hasan, Abu Yusuf, dan murid-muridnya. Sementara ahlul hadis ini adalah Imam Malik bin Anas, demikian pula Sufyan bin Uyainah, Sufyan al-Thawri dan yang semasa di zaman itu. Akan tetapi subhanallah ya akhi, ya al-Imam Syafi'i ketika belajar kepada Muhammad bin Al-Hasan, sama sekali tidak fanatik buta kepada beliau. Ya apabila perkataan Muhammad bin Al-Hasan bertentangan dengan dalil, beliau segera segera membantahnya. Ini ya, sampai-sampai Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, anfaktu ala kutubi Muhammad bin Al-Hasan 60 dinaran." ثم تدبرتها فوضعت إلى جنب كل مسألة حديثا yakni raddan 'alaiha. Aku menginfakkan untuk membeli kitab-kitab Muhammad bin Al-Hasan itu 60 dir dinar. Subhanallah. Ya. Yeah. Kemudian aku apa <coughs> mentadaburinya buku-buku beliau tersebut. Lalu aku meletakkan pada setiap permasalahan hadis Maksudnya itu ia dalam rangka membantah pendapat Muhammad bin Al-Hasan. Demikian ayol ikhwah terkumpul kepada Imam Syafi'i dua ya, pemahaman. Pemahaman ahlul ra'i dan pemahaman ahlul hadis. Sehingga ia ilmu beliau betul-betul matang karena terkumpul padanya dua madhab pada waktu itu. Kemudian beliau pun kembalilah ke Mekah dan di Mekah beliau ia mengajar kepada manusia ilmu-ilmu yang telah beliau kuasai dan beliau telah ambil yaitu dari guru-gurunya. Di, di mana pada waktu itu beliau sudah terkenal dan beliau bertemu dengan banyak ulama dan banyak sekali para ulama yang merasa kagum dengan Imam Syafi'i rahimahullah ya dengan kefakihannya, kecerdasannya. Di antara mereka adalah Imam Ahmad bin Hambal ya Imam Ahmad bin Hambal yang sangat mengagungkan Imam Syafi'i rahimahullah sampai-sampai Imam Syafi'i Imam Ahmad berkata laula Syafi'i ma arafna fiqh al-hadis ya kalau bukan karena Syafi'i tentu kita tidak akan mengetahui ya fikih hadis Imam Ahmad bin Hambal ia ya, terus mengambil ilmu dari Imam Syafi'i rahimahullah dan Imam Syafi'i pun terus mengajar Kemudian Imam Syafi'i ya pada tahun 195 Hijriah kembali ke Irak, menuju Irak. Dan di sana beliau pun bertemu dengan para ulama dan membela madhab ahlul hadis. Makanya beliau ya diberikan gelar oleh para ulama Nasirul Hadis, ya pembela hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika kota Baghdad telah dipenuhi oleh ahlul kalam, di mana pada waktu itu khalifah Eh, makmun ya condong kepada ilmu kalam dan kepada ya, pemikiran Mu'tazilah maka Imam Syafi'i pun ya berpikir untuk eh, hijrah atau pergi ke Mesir karena Mesir pada waktu itu belum disentuh oleh ilmu kalam di mana pada waktu itu Mesir adalah tempat berkumpulnya para ulama hadis ahlu sunnati wal jamaah jauh dari bid'ah sehingga beliau pun ia mengazamkan dirinya untuk pergi ke Mesir ke sana dan beliau ternyata diterima di sana dan dicintai oleh manusia sampai-sampai Harun bin Sa'id al-Aili berkata ما رأيت مثل الشافعي قدم علينا مصر فقيل قد قدم رجل من قريش فجئناه وهو يصلي فما رأينا أحسن صلاة منه ولا أحسن وجها منه فلما تكلم ما رأينا أحسن كلاما منه <coughs> faftatanna bihi. Aku tidak pernah melihat seperti Imam Syafi'i yang datang kepada kami di Mesir. Lalu dikatakan telah datang seseorang laki-laki dari Quraisy. Maka kami pun mendatanginya sementara beliau sedang sholat. Ya, maka kami tidak pernah melihat ada orang yang paling bagus sholat darinya. Tidak pula ada orang yang paling bagus wajahnya dari Imam Syafi'i. Ya, kala beliau berbicara, maka kami tidak pernah melihat ada orang yang paling bagus perkataannya dari beliau, sehingga kami pun ya, sangat mencintai Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya ya di Mesir tersebar di situ ya al ilmu Imam Syafi'i rahimahullah. Dan beliau terus sibuk ya dengan menyebarkan ilmu dan menulis ilmu di Mesir. Sehingga saking beliau sibuknya dengan ilmu, ya beliau terkena, terkena penyakit bawasir yang menyebabkan keluarnya darah ya dari apa bagian tubuh Imam Syafi'i rahimahullah. Namun subhanallah ya akhi, ya cintanya Imam Syafi'i kepada ilmu menjadikan dia beliau lupa kepada penyakitnya tersebut sehingga akhirnya beliau pun meninggal dunia ya pada akhir bulan Rajab di tahun 204 Hijriah. Semoga Allah merahmati Imam Syafi'i rahimahullah. Berkata Al-Muzani, "Dakhaltu 'ala Syafi'i rahimahullah fi maradhihi alladhi mata fihi." Ya, aku pernah masuk kepada Imam Syafi'i di waktu beliau sakit yang beliau mati di situ. Lalu aku berkata, "Kaifa asbahta ya Ustaz?" Bagaimana kabarmu ya di pagi ini wahai Ustaz? Maka Imam Syafi'i berkata, "Asbahtu minad dunya rahila wal ikhwani wal ikhwani mufariqa wali ka'sil maniyati syariba, wa ala Allahi warida, wali su'i amali, amali mulaqiya, fawallahi ma adri, أروحي إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها ثم رمى بطرفي إلى السماء واستعبر وأنشد Imam Syafi'i menjawab, di pagi ini, ya, aku akan segera meninggalkan dunia dan ia berpisah dengan teman-temanku. Dan aku segera ia meminum gelas kematian dan akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku membawa kepada Allah dengan buruknya amalku. Demi Allah aku tidak tahu apakah ruhku ini, ruhku ini akan menuju surga sehingga aku akan bergembira ataukah aku akan masuk ke dalam api neraka sehingga aku bersedih hati. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullah ia bersyair ilaika ilahul khalqi ir <clears throat> arfa' rugbati wa in kuntu ya dzal manni wal judi mujrima kepada engkau wahai robnya wahai robnya makhluk aku aku mengangkat keinginanku wa in kuntu ya dzal manni wal jud wal judi mujrima walaupun aku kata beliau ia banyak berbuat dosa, wahai wahai Rabb yang mempunyai kedermawanan. Walamma qasa qalbi wa daqat madahibi ja'altu raja minni li'afwika sa'sullama tatkala hatiku menjadi keras dan telah sempit langkahku maka aku jadikan pengharapanku ya untuk mengharapkan eh, aku jadikan harapan sebagai tangga menuju ampunanmu Ta'azamani dhanbi falamma qarantuhu bi'afwika rabbi kana afuka a'zama. Dosaku terlalu besar kata Imam Syafi'i namun ketika aku sandingkan dengan maafmu Robbi, ternyata maafmu lebih besar. وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما dan engkau dan senantiasa engkau ya Allah mempunyai maaf dan memaafkan dosa dan senantiasa engkau ya memaafkan dan memberikan berbagai macam kemuliaan kepada hamba-hambanya. Falaula kalam yasmat li iblis abidun fakaifa waqad aghwad isafiyuka safiyaka adama kalau bukan karena engkau ya Allah ya tidak ada di muka bumi ini orang yang menyembah karena digoda oleh iblis ya bagaimana Sementara iblis itu, kata Imam Syafi'i, telah menyesatkan ya hamba-Mu Nabi Adam. Fa'in ta'fu anni ta'fu an mutamarridin zalumin ghashumin ma yuzalu ma, ma, yuzal, ma, ma ma Jika engkau, kata Imam Syafi'i, ya mema, apa memaafkan aku, maka engkau telah memaafkan orang yang banyak berbuat durhaka, yang zalim dan berkhianat yang senantiasa berbuat dosa. Wa intan takim minni falastu bi ayisin walau idkhult walau adkhaltu nafsi bi jurmi jahannama fajurmi azimun min qadimin wa hadithin wa afwuka ya dzal afi a'la wa adsama dan jika engkau membalas dendam kepadaku maka aku tidak akan putus asa kepada engkau walaupun engkau memasukkan diriku ke dalam neraka jahanam karena dosa-dosaku Dosa-dosaku memang besar, dari dahulu maupun sekarang. Namun ampunanmu ya Allah, itu lebih tinggi dan lebih besar. Masya Allah. Imam Syafi'i, ya seorang ulama besar. Yang beliau pikirkan adalah dosa-dosanya. Ketika beliau mau meninggal dunia, yang beliau ya ingatlah dosa-dosanya. Namun beliau senantiasa berharap kepada Allah akan ampunannya ya akhi. Ya. Kalau beliau subhanallah yang demikian habis waktunya untuk menuntut apa menuntut ilmu menyebarkan ilmu ternyata merasa banyak sekali dosa apalagi kita ya kita ini subhanallah ya akhi <clears throat> ya sering kali dan terlalu banyak berbuat dosa dan terkadang kita ini tidak pernah memikirkan dosa-dosa kita ini Allahul musta'an wa tiklan demikian para ulama ya mereka tidak pernah sibuk dan menyibukkan diri memikirkan dosa orang lain tidak pernah ya, sibuk menyibukkan diri memikirkan kesalahan orang lain. Yang beliau pikirkan adalah dosanya dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayuhal ikhwah, guru-guru Imam Syafi'i rahimahullah. Di antara guru-guru beliau <clears throat> adalah Imam Malik rahimahullah di mana beliau yang mengambil muwatta dan belajar ilmu muwatta dari dari Al-Imam Malik rahimahullah. Adapun di Hijaz, beliau mengambil dari Muslim bin Khalid Az-Zinji. Demikian pula beliau mengambil dari ahli Makkah yaitu Sufyan bin Uyainah, Abdurrahman bin Abi Bakar bin Abdullah bin Abi Mulaikah, wa Ismail bin Abdullah bin Qastantin al-Muqarri, wa Muslim bin Khalid Az-Zinji, dan dari ahli Madinah ya, selain Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad bin Abdurrahman bin Auf, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik. Kemudian juga dari Yaman yaitu Hisham bin Yusuf As-San'ani, Mutarib bin Mazin As-San'ani, demikian pula Waqi' bin Al-Jarrah Al-Kufi, Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, dan banyak lagi. Demikian para ulama ya akhir. Itu menunjukkan bahwa para ulama terdahulu tidak pernah atau tidak Ya, mereka mengambil banyak dari guru-guru, dari para ulama. Itu menunjukkan ya akhi bahwa ilmu itu adalah ya harus talakti dari mulut ke mulut. Makanya para ulama mencela ya akhi yang menuntut ilmu hanya sebatas dari butunul kitab, ya dari perut perutku saja. Ayol ikhwah Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Dan keduanya saling memberikan faidah. Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i juga banyak mengambil faidah hadis dari Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Pernah suatu ketika Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad, "Idza sahha indakum al-hadis 'an nabi sallallahu alaihi wasallam faqulu hatta adhhab ilaihi." Ya, apabila telah sahih di sisi kalian sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampaikan kepadaku supaya aku bisa berpendapat dengannya. Subhanallah. Ya. Imam Syafi'i memberikan bimbingan di sini ya bahwa kalau ada hadis yang sahih kata Imam Syafi'i rahimahullah, ya tolong sampaikan kepadaku supaya aku bisa berpendapat dengannya. Demikian Al-Imam Syafi'i sebagai nanti akan kita bahas Ya, bagaimana Imam Syafi'i sangat menghormati hadis-hadis yang sahih dan pendip, apa madhab beliau adalah madhab beliau adalah mad ya, yaitu hadis yang sahih. Ya, beliau tidak pernah e, mengharuskan atau menyuruh murid-muridnya untuk taklid buta, ya, ikut-ikutan saja kepada Imam Syafi'i ya rahimahullah. Tidak demikian. Kemudian ayuhal ikhwah, ya antara murid-muridnya yaitu Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Abdul Jabbar. Di antaranya juga Abu Ibrahim Ismail bin Yahya bin Ismail. Yaitu Al-Muzani. Ya. Beliau adalah merupakan murid ternama daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Di mana Syafi'i berkata Al-Muzani Nasir Madhabi. Muzani itu pembela madhabku, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Di antaranya juga yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam bin A'yun bin Laith al-Imam Syekhul Islam Abu Abdullah al-Nusri. Ya. Di antaranya juga Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya al-Nusri al-Buwayti, al-Imam al-Allamah Sayyidul Fuqaha. Dan murid-murid yang lain yang subhanallah, ya mereka semua adalah ulama-ulama besar di zamannya. Di antaranya juga yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kemudian ayuhal ikhwah, ya Imam Syafi'i meninggalkan warisan yang agung kepada kita. Warisan itu berupa kitab-kitab. Karena itu sebaik-baiknya warisan. Ya makanya ya para ulama itu pewaris para nabi. Dan nabi itu tidak meninggalkan ya dirhan tidak juga dinar. Sebagaimana sabda Rasulullah, ya al-ulama warathatul anbiya wal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama وإنما ورثوا العلم faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Ya, para para ulama itu pewaris para nabi dan para nabi tidak meninggalkan dinar dan dirham, namun mereka meninggalkan ilmu. Siapa yang mengambil ilmu maka ia telah mengambil keuntungan yang banyak kata ya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Imam Syafi'i ya setelah beliau menuntut ilmu banyak maka beliau pun menulis buku-buku. Di antaranya adalah Kitabul Um, sebuah kitab yang besar. Ya. <clears throat> yang terbagi pada 128 kitab. Ya. Dan di situ beliau menyebutkan tentang eh, pendapat-pendapat beliau di dalam fikih, dalam agama ini. Di antaranya juga kitab risalah. Di mana kitab risalah ini sebuah kitab yang berisi berisi tentang ya pokok-pokok dan kaidah-kaidah dalam agama. Ya terutama dalam dalam usul fikih dan ilmu hadis. Di mana ya Imam Syafi'i rahimahullah memberikan kaidah-kaidah ya seputar kias. Demikian pula hujjatus sunnah dan hujahnya khabar ahad dan yang lainnya yang yang di mana beliau adalah orang yang pertama kali meletakkan yaitu ilmu hadis demikian pula ilmu fiqih serta usul fiqih. Wallahu a'lam. Demikian ya ya sekilas info ya tentang uh, biografi Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ulama kita dan ulama yang sangat berjasa ya, dan ulama setelah Imam Syafi'i semuanya ya ber, apa merasa <clears throat> berhutang budi kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Karena beliau ya terutama para ulama hadis merasakan manfaat ilmu beliau ya terutama dalam masalah fiqhul hadis di mana dari situlah Imam Ahmad pun mengambil uh, eh, fikih hadisnya Imam Syafi'i rahimahullah ayo ikhwah ya, sekarang kita masuk kepada pembahasan al-faslu tsani kata beliau usul Syafi'i fi isbatil aqidah ya, pokok-pokok Imam Syafi'i dalam menetapkan akidah Bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah menetapkan akidah? Ini penting sekali untuk kita pahami. Sehingga pada waktu itu kita mengetahui ya mana yang sesuai dengan manhaj para sahabat Rasulullah, mana yang tidak. Lebih-lebih ya akhi, ya Imam Syafi'i rahimahullah di atas akidah salafiyah. Dia senantiasa menapaki jejak salaf para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah fanatik dengan mazhab fulan dan fulan. Makanya beliau, ya tidak aneh bila beliau digelari sebagai Nasirul Hadis, ya pembela hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayol ikhwah, ketahuilah bahwa Imam Syafi'i di atas manhaj salaf. Ya, manhaj salaf ashabil hadis yang begitu sangat mengagungkan athar, mengagungkan sunnah, mengagungkan ya sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau, ya, memperkenalkan dulu tentang apa itu istilah salaf. Dan ini sudah kita bahas juga sebetulnya dalam kitab Ibasair Dawi Syaraf Bimarwiyati Hajis Salaf. Sehingga saya pun tidak akan membacakan semuanya. ya, Namun muktatafat saja برغت القرشاني السلف الصالح وهو الصدر الأول الراسخون في العلم المهتدون rasikhuna النبي صلى الله عليه وسلم الحافظون لسنته اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه وانتخبهم لإقامة دينه ورضيهم أئمة الأمة وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده وأفرغوا في نصح الأمة ونفعهم وبذلوا في مرضاة الله أنفسهم قد أثنى الله عليهم في كتابه بقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم Salafus Saleh mereka adalah generasi pertama yang kokoh dalam ilmu yang mendapatkan hidayah dengan hidayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjaga sunnah Rasulullah. Ya Allah pilih mereka untuk menjadi sahabat nabinya. Allah pilih mereka untuk menegakkan agamanya dan Allah ridha mereka sebagai para imam pemimpin-pemimpin umat ini. Mereka telah berjuang di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Mereka telah bersungguh-sungguh dalam menasihati umat dan memberikan manfaat kepada mereka. Dan mereka telah mengeluarkan segala usaha mereka untuk mencari keriduan Allah. Makanya Allah, ya akhi, ia memuji mereka, menyanjung mereka dalam kitabnya. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد رسول الله Dan orang-orang yang bersamanya keras terhadap orang kafir dan sering berkasih sayang sesama mereka. Allah juga berfirman lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun. bagi para fukara dari kalangan muhajirin yang diusir dari negeri mereka dan harta mereka. Mereka mengharapkan karunia dari Allah dan keriduannya. Mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka lah orang-orang yang jujur. Ulaika humus sadiqun. Ya. وذكر تعالى فيها المهاجرين والأنصار ثم مدح اتباعهم ورضي ذلك من, من الذين جاءوا من بعدهم وتوعد بالعذاب من خالفهم واتبع غير سبيلهم Ya Allah menyebutkan kaum muhajirin dan ansar. Kemudian Allah memuji orang-orang yang mengikuti mereka. Allah ridha ya kepada orang-orang yang datang setelah mereka yang mengikuti manhaj mereka. Dan Allah mengancam dengan azab bagi siapa yang menyelisihi mereka dan mengikuti jalan selain jalan mereka. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 115. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا Siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kepada dia petunjuk dan mengikuti selain jalan kaum mukminin, kami akan biarkan ia leluasa dalam kesesatannya itu dan kami akan bakar ia dengan neraka jahanam dan ia seburuk-buruknya tempat kembali.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 Dan jangan engkau jadikan di hati kami rasa dengki kepada orang-orang yang beriman, Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau maha pengampun, maha lembut lagi maha ya penyayang. Jadi inilah ya akhi ya makna daripada salaf. Jadi salaf adalah para sahabat Rasulullah. Jadi ya, demikian pula salaf adalah ya generasi setelahnya dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'i sebagaimana yang tunjukkan oleh Rasulullah saw hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم Ya, sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Itu salaf. Lalu bagaimana kaidah manhaj salaf? Kata beliau, ويمكن إيجاز هذه القواعد بما, بما يلي. Mungkin kita bisa ringkas ya kaidah-kaidah salaf ya di dalam masalah akidah pada poin beberapa apa beberapa kaidah berikut ini. Kata beliau al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Al-akhdhu bi al kitab wa sunnah fi kulli qadiyatin min qadaya al-aqidah. Wa dhalika li وذلك لأن الله تبارك وتعالى تكفل لنا إن نحن تمسكنا بهما ألا نضل ولا نشقى كما قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى Kaidah yang pertama, manhaj salaf dalam akidah. Apa itu mengambil zahir Al-Quran dan Sunnah? Ya, mengambil zahir Al-Quran dan Sunnah pada setiap permasalahan-permasalahan akidah. Ya, kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin kepada kita jika kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, kita tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah celaka. Allah berfirman, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Berkata Ibnu Abbas, Takaffalallahu liman qara'al Qur'an wa amila bima fihi an la yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah menjamin bagi mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, dia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan ia celaka di akhirat kelak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadhillu ba'di abadan kitabullahi wa sunnati." Aku tinggalkan pada kalian Selama kalian berpegang kepada keduanya, kalian tidak akan pernah sesat setelahku. Yaitu kitabullah dan sunnahku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وما a'zami ma yatamassak bil kitab wa sunnah. ya dan sangat agung ya orang yang berpegang kepada Al-Qur'an dan sunnah min ajli fahmihi umuril aqidah umurul aqidah ini dalam rangka memahami perkara-perkara akidah karena ya akhi Al-Quran dan sunnah adalah wahyu dari Allah ya dan wahyu dari Allah tidak akan pernah salah karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin disifati dengan kesalahan Karena beliau, karena Allah adalah Rabb yang yang sempurna ilmunya, yang tidak mungkin salah dan tak akan pernah salah. Makanya ayuhal ikhwah ya, Al-Quran dan Sunnah karena itu adalah wahyu Allah, tidak mungkin ia salah. Ya, namun akal manusia lah yang tidak yang, yang senantiasa salah. Kata beliau, وذلك لأن العقول لا تستطيع معرفة ذلك بالتفصيل. Ya karena akal manusia itu tidak bisa untuk mengetahui segala sesuatu secara terperinci illa antarikil wahyi kecuali dari jalan wahyu. Ya famata famata matamassaka muslim bil wahyi faqad i'tasama bihablillahil matin wa hudiya ila sawa'is sabil wa yadkhulu tahta hadhil qa'idah iddatu umur. Ya kata beliau, ya kapan saja seorang muslim berpegang kepada wahyu maka ia telah berpegang kepada tali Allah yang kokoh dan ia pasti akan diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Di mana kata beliau, ya kaidah ini dijabarkan dengan beberapa kaidah berikut ini. Itu yang pertama, takdimun nakli alal akli. Lebih mendahulukan nakal daripada akal. Nakal yang dimaksud yaitu Al-Quran dan Sunnah yang berupa nas-nas syariah. Sedangkan akal itu udah ya bukti-bukti akal atau apa yang dipahami oleh akal. Ya. Maksudnya bahwa Al-Quran dan hadis lebih didahulukan daripada akal. Dan bukan maknanya bahwa ya para salaf terdahulu tidak memfungsikan akal mereka. Tidak sama sekali. Akan tetapi ya ketika mereka menetapkan akidah, ya mereka tidak pernah meniti jalannya ahlul kalam, di mana ahlul kalam itu lebih mendewahkan mendewakan akal, bahkan menganggap bahwa setiap dalil katanya yang bertentangan dengan akal itu harus ditolak menurut mereka. Tidak demikian salaf. Ya. Makanya salafun soleh berkata, إذا تعارض الدليل النقلي مع الدليل العقلي قدمنا الدليل العقلي orang-orang Mu'tazilah maaf ya orang-orang Mu'tazilah berkata ya katanya kalau dalil berbeda ber, bertentangan dengan akal katanya ya harus didahulukan dalil akal dan ini merupakan ya pendapat daripada pendapat Mu'tazilah yang berbeda dengan ahlu sunnati wal Jamaah pengikut salafus salih, pengikut ya manhaj wahyu, ya mereka menganggap bahwasannya ya akal itu di bawah wahyu. Yang harus dijadikan pegangan adalah merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Berkata As-Sam'ani, Ahlu Sunnah qalu, Ahlu Sunnah berkata, Al-aslu fid dini wal ittiba wal ma'kul taba'un. ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء ولبطل معنى الأمر والنهي ولقال من شاء ما شاء Pokok dalam agama adalah ya ittiba mengikuti wahyu. Adapun akal setelah itu. Ya, kalaulah pokok agama, pondasi agama ini akal, Ya tentu makhluk tidak butuh lagi kepada wahyu dan tidak butuh kepada nabi dan akan batal kalau begitu perintah dan larangan. Dan setiap orang boleh berkata apa saja yang diinginkan. Subhanallah. Makanya Syekhul Islam Taimiyah berkata, ya ketika menyebutkan tentang ya ahlu sunnah wal jamaah, annahum yu'athiruna kalam Allah, yu'athiruna kalam Allah ala kalami ghairihi min kalami asnafin nas, wa yuqaddimuna hadiya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadi kulli ahadin ويتبعون آثاره صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا Ya mereka lebih mendahulukan perkataan firman Allah di atas ya perkataan selainnya dari seluruh manusia. Mereka lebih mendahulukan petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas seluruh petunjuk dan senantiasa mengikuti jejak ya jejak-jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam secara batin maupun, maupun secara zahir. Ya. Berkata alim Syekhul Islam Taimiyah, "Ma tanaza'a fihi an-nas min masail as-sifat wal qadar wal wa'id wal asma' wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa ghairi dhalika yaruddunahu ila Allah wa rasulih wa yufassiruna al-alfaz al-mujmalah allati tanaza'a fiha ahlu at-tafarruq wal ikhtilaf." Ya fama kana min ma'aniha muwafiqan lil kitab was sunnah athbatuhu وما كان منها مخالفا للكتاب والسنة أبطلوه ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس فإن اتباع الظن جهل واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم kata beliau ya dan apa-apa yang diperselisihkan oleh manusia di dalam masalah masalah sifat, qadar, janji, nama-nama, perintah kepada yang ma'ruf, larangan dari yang mungkar dan yang lainnya itu semua mereka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Mereka menafsirkan lafad-lafad yang global yang diperselisihkan oleh ahlu tafaruk wal ikhtilaf kepada Allah dan Rasulnya. Maka mana saja makna-makna yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah mereka tetapkan. Dan mana saja makna-makna yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah mereka batalkan. Mereka tidak pernah mengikuti sebatas dugaan dan prasangkaan, tidak pula mengikuti hawa nafsunya, kata beliau. Karena mengikuti dugaan adalah kebodohan, dan mengikuti hawa nafsu adalah kezaliman. Subhanallah, ya akhi, betapa agungnya yang manhaj salaf. Di mana mereka senantiasa menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai tempat rujukan dalam perselisihan. Sehingga pada waktu itu Ya manhaj salaf adalah manhaj yang dijaga oleh Allah dari berbagai macam kesalahan. Karena tempat rujukannya adalah wahyu dan wahyu Allah tidak akan pernah salah. Ayo ikhwah dan insyaallah kita akan lanjutkan kajian ini ya pada setiap hari Jumat pagi ya kitab Manhaj Al-Imam Asy-Syafi'i fi Itsbatil Aqidah dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan ilmu dan memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, nah demikian ikhwatat Islam sesi materi dari pembahasan uh, kajian kita manhaj Al-Imam Syafi'i di dalam menetapkan akidah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Yahya Badri Salam Hafizahullah. Dan seperti biasa untuk selanjutnya bagi para pendengar yang akan bertanya seputar tema kajian kita pada kesempatan pagi hari ini kami persilakan untuk menghubungi kami di layanan telepon 0218236543 dan pesan singkat di 70736543. Kita angkat untuk yang pertama dari panel penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak dari mana? Dari mana Bapak dengan siapa? Uh, dari Bohori di Depok. Silakan Bapak. Uh, eh, Pat. Iya. Uh, apa benar katanya munculnya apa tahlilan dan doa kunut itu e, dimulai dari madhab Imam Syafi'i. Mohon penjelasannya itu. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalaulah yang dimaksud dengan Mazhab Imam Syafi'i artinya bahwa yang pertama kali melakukan ya, tahlilan dan yang tadi Bapak sebutan itu bahwa Imam Syafi'i yang melakukannya jelas ini sebuah kedustaan. Justru Imam Syafi'i tegas dalam kitab beliau ya, Al-Um bahwa maktam ya, maktam itu yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan istilah tahlilan itulah bid'ah. Kalau yang dimaksud dengan ya madhab syafi'i artinya para ulama mereka, <clears throat> maka ini pun dusta. Karena para ulama madhab syafi'iyah tegas menyatakan bahwa tahlilan itu adalah bid'atun qabihah. Dalam kitab I'anatu Talibin tegas di situ dikatakan. Tapi kalau yang dimaksud dengan ya orang-orang bodoh yang menisbatkan kepada mazhab Syafi'i mungkin. Ya karena yang mengadang-adakan bid'ah itu bukanlah para ulama, akan tetapi mereka-mereka yang menisbatkan diri dan mensejajarkan dirinya dengan ulama bahkan akan tetapi mereka sebetulnya bukan ulama. Nah. Baik. Kembali dari penelpon kita angkat di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Uh, eh, saya mau nanya tentang gini ma jamaah tablik ya. Uh, kan pernah saya masuk ke sana ya udah jadi pernah ikut gitu suami. Iya. Yeah. Uh, tapi yang masih ada yang ada tanda tanya di saya itu uh, waktu Jordi uh, Ancol itu ya seakan-akan Allah itu meridoi gitu karena waktu itu pas cuman sebatas sangkan saya ya kayaknya Allah meridoi gitu waktu itu kan pas jor tahunan di Ancol itu e, dikirim ikan gitu dari laut ya air laut pasang terus begitu turun e, itu meninggalkan Eh, ikan-ikannya itu yang tinggal hmm. ngambilin aja dan itu cukup untuk makan seluruh anggota anggota yang datang gitu. Hmm. Terus, Kemudian pertanyaan ibu eh, langsung ke pertanyaan. Iya itu. Hmm. Dan masih banyak kejadian Baik. lainnya yang saya, uh, sama menurut saya kok itu kayaknya diridoin Allah. Pertanyaan saya. Dan terus ibu menyaksikan itu? sendiri kejadian itu? Uh, banyak yang menyaksikan, uh, termasuk ya saudara-saudara yang datang ke sana hmm. itu, tetangga ya. tetangga-tetangga saya gitu. Baik. Nah, seperti itu, hmm. maaf. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, iya yang harus Ibu pahami. Menetapkan kebenaran bukan dengan seperti itu. Terkadang kata Rasulullah seseorang diberikan nikmat oleh Allah akibat maksiat dalam rangka istidraj mengulur biar mereka supaya tambah sesat. Itu hadisnya disahihkan oleh Syekh al bani rahimahullah. Seseorang diberikan kenikmatan bukan berarti dia di atas kebenaran. Karena ya menilai segala sesuatu sebagai kebenaran artinya dia diberikan kenikmatan oleh Allah ini adalah penilaian yang berasal dari perilaku jahiliyah. Bukankah Allah berfirman dalam surat <clears throat> Al-Fajr, "Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman." Adapun manusia apabila Allah berikan kepada dia berbagai macam kesenangan, dan Allah muliakan ia, maka ia segera berkata, Robku memuliakan aku. Ya Allah mengkisahkan dalam surat Al-Fajr ini mengenai perkataan orang-orang jahiliyah. Ya, mereka menganggap bahwa kebenaran itu kalau mereka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah bantah mereka, "Kalla, tidak demikian." Ya, silakan Ibu lihat dalam surat Al-Fajr itu. Maka dari itu ibu, sesuatu itu kebenaran apabila jelas sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sesuai dengan apa yang difahami oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itulah ibu sekalian ya para pendengar roja yang berbahagia kita ya tidak terpengaruh ataupun kita tidak <clears throat> sama sekali ya terpengaruh dengan cerita-cerita yang hebat atau dikatakan ya nikmat-nikmat yang diberikan seperti itu kemudian kita menganggap ya sesuatu itu di atas kebenaran hanya sebatas karena Allah memberikan nikmat kepada mereka tidak akan tetapi ya kita melihat segala sesuatu benar atau tidaknya dilihat dari sisi sesuaikah dia dengan Al-Qur'an dan hadis dan apa yang dipahami oleh salafus salih Ya jangan sampai kita termasuk sabda Rasulullah. Ya apabila Allah memberikan nikmat kepada seseorang yang di atas maksiat, ya di atas bid'ah, di atas ya kesesatan, ya maka ketahuilah kata Rasulullah itu adalah istidraj dalam rangka mengulur dan terus diulur oleh Allah Subhanahu wa taala agar lebih ya di atas kesesatannya itu. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya dan memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita di mana saja berada. Nah. Ya untuk senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita angkat berikutnya dari penelpon kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana Pak? Ya, dari Heru Pak di Jakarta. Silakan Pak. Uh, ini Ustaz mau tanya ada beberapa itu saya pernah berbicara mengenai bertemu dengan salah satu golongan yang berbeda manhas dengan kita insya Allah Pak Ustadz itu pernah dia mengatakan bahwasannya uh, golongan Islam itu hanya hanya terbagi dua mm-hmm. muhajirin dan ansor jadi mm-hmm. saya juga masih ragu dan bingung gitu mm-hmm. uh, apakah dua golongan itu saja Allah uh, apa uh, memberikan uh, keilmuan Islamnya gitu iya. ya. Hmm, baik. Nah, Baik. Bapak. Cukup Bapak. Iya, terima kasih Bapak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah telah menjadikan para sahabat ya antara muhajirin dan ansar. <clears throat> ya Allah berfirman wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Dan mereka semua para sahabat Al-Muhajirin mereka adalah orang-orang yang berhijrah dari Makkah menuju Madinah dari dan dari tempat-tempat kufur kepada negeri Islam. Ya mereka ya di zaman Rasulullah ya pergi ke kota Madinah hijrah. Mereka disebut dengan Muhajirin. Ansar adalah mereka yang di Madinah membela para Muhajirin. Ya, dan lebih mementingkan mereka di atas dirinya sendiri. Mereka semua Allah telah ridhai. Mereka adalah kaum Muhajirin dan Ansar. Mereka senantiasa merujuk kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Yang mereka senantiasa mengagungkan wahyu Allah. Yang mereka telah berjihad dengan sebenar benar jihad. Mereka adalah orang yang paling dalam keilmuannya, yang paling baik hatinya. Dan yang paling ya lurus petunjuknya. Sebagaimana kata Ibn Mas'ud, Man kana minkum mustannan, yastanna bi ashabi Rasulullah. Ya fa innahum abarrun nasi quluban. وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا وأقومهم هديا Siapa di antara kalian yang ingin mengikuti jejak, maka ikutilah ya sunnahnya para sahabat Rasulullah. Mereka adalah orang yang paling dalam ilmunya, yang paling apa baik hatinya, dan yang paling ringan bebannya, serta paling lurus petunjuknya. Adapun ayul ikhwah, ya, setelah itu kaum muslimin diberitakan oleh Rasulullah dia <clears throat> apa namanya berselisih. Dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, eh, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, demikian pula Tirmizi dan Tirmizi berkata hadisun hasanan sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum fa sayarhtilafan katsira." Sesungguhnya orang yang hidup ya nanti kelak akan melihat perselisihan yang banyak. Dalam hadis lain juga Rasulullah mengabarkan bahwa umat Islam akan terbagi menjadi 72 golong, 73 golongan. Satu di surga dan 72 di neraka. Maka dari itu ayyuhal ikhwah, ya. E, Bapak yang bertanya tadi, kalau yang dimaksud dengan muhajirin dan ansor di zaman sahabat, naam, ada muhajirin dan ansor, tapi mereka tidak berkelompok-kelompok dan tidak bergolong-golong. Semuanya adalah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun setelahnya Rasulullah mengabarkan bahwa umat Islam berpecah belah. Dan beliau juga Rasulullah mengabarkan akan senantiasa ada kelompok di atas kebenaran. Yata la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq la yadurruhum man, khad, man khadalahum wa la man khalafahum ila an ya'ti amrullah. Ya akan senantiasa tegak ya orang suatu kelompok di atas kebenaran kata Rasulullah. Yang mereka itu tidak akan bermudarat ya orang-orang yang mencemoohkan mereka, tidak pula orang-orang yang menyelisihi mereka sampai datang ya perkara Allah itu hari kiamat. Jadi ini ya. Makanya para muhajirin dan ansor itu yang harus kita ikuti. Dan Allah telah menyatakan keriduan kepada orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansor. Allah berfirman, al awalun min al muhajirin wal ansar" والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه dan surat At-Taubah ayat 100 dan sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti mereka maksudnya mengikuti muhajirin dan ansar. Ya Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Maka kewajiban kita adalah mengikuti yaitu metode atau manhaj ya para sahabat Rasulullah karena itu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian berikutnya dari pertanyaan pesan singkat kembali dari Bapak atau Ibu Wara ya di Bekasi. Barakallahu fikum, Ustaz mohon penjelasannya bagaimanakah kebiasaan atau kiat-kiat seorang ibu di dalam mendidik uh, seorang anaknya sebagaimana tadi dijelaskan bahwasanya Imam Syafi'i dibesarkan oleh hanya ibunya saja tanpa seorang ayah sehingga ibu tersebut mampu mendidik dan menghasilkan seorang Muhammad bin Idris rahimahullah menjadi seorang imam yang besar? Pertama, Ibu, seorang ibu butuh kepada keikhlasan. Ketika ia mendidik anaknya, ia ya dengan keikhlasan dan doanya. Padahal waktu itu ibu Imam Syafi'i sangat fakir, sampai-sampai untuk memberikan uang kepada ya guru Imam Syafi'i yang mengajarkan Al-Quran saja tidak mampu. Namun alhamdulillah karena keikhlasannya dan kesungguhannya Allah bantu sehingga kemudian Imam Syafi'i rahimahullah bisa belajar Al-Qur'an. Ini butuh dukungan-dukungan yang kuat dari seorang ibu kepada anaknya. Maka dari itulah yang pertama kali yang harus difahami bagi seorang ibu, yang pertama seorang ibu harus memperbaiki terlebih dahulu sebelum ia mempunyai anak. Iya. Dengan banyak-banyak ia pun segera ya mempelajari Al-Qur'an Karim dan sunnah Rasulullah, ya, mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat yang kemudian kelak ia akan bisa sampaikan kepada anaknya nanti. Yang kedua adalah itu melatih jiwa untuk bisa mengetahui tentang bagaimana mendidik anak yang benar. Ya, pendidik apa? Pendidikan apa yang bermanfaat buat dia? Kenapa? Ya, karena terkadang <clears throat> jiwa orang tua itu lebih senang memanjakan anak karena dia sayang kepada anak. <clears throat> Namun terkadang karena kasih sayang yang berlebihan dan manja yang berlebihan, akhirnya si anak ya malas untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sifat yang harus dijauhi. Makanya kata Ibnu Qayyim, ya ayah yang sayang kepada anaknya, ia adalah ayah yang mau menyusahkan anaknya untuk kebaikan si anak di masa depan. Ya, Adapun kalau dibiarkan si anak menjadi manja, apa saja yang dia mau dari kehidupan dunia dikasih, diberikan kesenangan dunia, kemewahannya susah. Jadi akhirnya si anak pun jadi e, tertidik di atas ya, kemewahan dan kemanjaan. Makanya susah. Makanya subhanallah. <clears throat> Imam Syafi'i rahimahullah disekolahkan oleh ibunya. Bahkan ibunya mendukung sekali Imam Syafi'i pergi ke, Mas, ke Mesir. Eh, ke, pergi kemana? ke Yaman. Ya, pergi ke kota Madinah. Pada waktu itu umurnya masih 10 tahun. Diizinkan oleh Imam ya eh, di, oleh ya, oleh ibunya yang tercinta untuk pergi ke kota Madinah. Dari dari Makkah ke Madinah. Makkah Madinah itu sekitar 460 kilo ya. Mungkin dari Jakarta sampai ke Semarang atau ke Solo ya. Ya. Diizinkan oleh oleh ibunya umur 10 tahun belajar ke kota ya, ke, ke kota Madinah di sisi Imam Malik bin Anas rahimahullah. Ya. Sehingga pada waktu itu ketika Imam Syafi'i jauh dari orang tuanya dari semenjak kecil, sudah mempunyai kepribadian yang kuat. Ya terkadang ya rasa kasih sayang kita dan kangen kita menjadikan terkadang memanjakan sekali lagi anak itu. Akhirnya udahlah di sekolahnya jangan jauh-jauh, yang dekat-dekat aja. Akhirnya disekolahkan di SD atau yang sebetulnya itu tidak mendidik dia dalam ilmu agamanya ya tapi kalau misalnya dia sekolahkan di tempat-tempat ya biarlah dia dewasa dan mandiri itu sebetulnya lebih bagus sebab kalau kita lihat ya para ulama hadis dari semenjak kecil mereka sudah diizinkan bahkan disuruh oleh orang tuanya untuk pergi rehlah ya tolabul hadis mencari ilmu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sehingga betul-betul mereka ya <clears throat> menjadi orang-orang yang kuat kepribadian dan mempunyai apa namanya eh, apa semangat menuntut ilmu yang luar biasa. Makanya ya orang tua harus berusaha untuk menjadikan dari awal dari kecil si anak tuh cinta kepada ilmu. Ya dijelaskan tentang keistimewaan-keistimewaan ilmu, diceritakan kepada si anak tentang kisah-kisah para ulama terdahulu sehingga dia betul-betul menjadi cinta betul sama ulama itu. Sebab kalau misalnya sudah ya <clears throat> si anak itu sudah senang sama ulama, dia pasti bercita-cita ingin jadi ulama dan cita-cita dan keinginan itu akan menggerakkan hatinya untuk senantiasa mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disertai tentunya ya dengan contoh yang baik dan teladan dari orang tuanya ya orang tua yang memberikan teladan yang baik dan contoh yang baik kepada anaknya itu akan menjadikan anak-anak juga insya Allah ya akan apa, meneladani kedua orang tuanya jadi ya, sertai juga yang yang penting ini juga yaitu rizki yang halal. Karena rizki yang halal itu sangat berpengaruh ya kepada ya anak kita ini. Nah. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat kembali dari Abu Asma di Ciangsana. Ustadz, apa perbedaan antara manhaj dengan mazhab Imam Syafi'i di dalam penetapan akidah? Berbeda, ya. E, eh, mazhab dengan manhaj, maaf. E, eh, mazhab, kalau misalnya dikatakan mazhab Syafi'i dalam berakidah, itu sebetulnya tidak ada bedanya dengan manhaj. Ya, sama-sama yaitu tata cara bagaimana memahami e, akidah dan apa kaidah-kaidah serta pokok-pokoknya. Ya. kalau dimutlakan madhab Imam Syafi'i itu biasanya seringkali berkonotasi, artinya seringkali berhubungan dengan masalah-masalah hasil ijtihad Imam Syafi'i dalam fikih-fikih Islam. Hmm ya, bagaimana Imam Syafi'i pendapatnya dalam eh, babut toharo, ya, kitabus sholah dan yang lainnya. Ini kemudian disebut dengan madhab beliau di dalam menetapkan ya fikih. <clears throat> yang jelas, dalam masalah akidah Imam Syafi'i tidak ada bedanya dengan para ulama ya empat madhab yang lainnya. Kecuali Abu Hanifah dalam masalah iman. Ya, demikian pula tidak berbeda dengan para guru-gurunya seperti Sufyan bin Uyainah dan yang lainnya karena ya, kebanyakan atau bahkan hampir seluruh guru-guru Imam Syafi'i itu adalah ahlu sunnati wal jamaah di atas di akidah manhaj salafus salih. Nah. Kemudian dari Abu Ayub di Darmaga Bogor, Ustaz apakah Imam Syafi'i dan imam-imam yang lainnya menghendaki adanya madhab-madhab seperti yang sekarang ini uh, dikenal orang ada empat madhab imam-imam al istihad. Mohon penjelasan penjelasannya. Sama sekali tidak. Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan muridnya untuk fanatik buta kepada beliau. Bahkan dalam perkataan-perkataan nanti akan kita bacakan, ya. <clears throat> Imam Syafi'i bahkan sangat keras terhadap yang namanya taklid buta. Membeo ya kepada beliau. Ya, beliau pernah berkata, Ajma'al muslimun ala annahu man istabanat lahu sunnatu rasul lam yakun an yada'aha liqawli ahad. Ya, kaum muslimin bersepakat bahwa apabila telah jelas kepada seseorang sunnah Rasul, tidak boleh ia tinggalkan sunnah tersebut hanya karena mengikuti pendapat seorang manusia. Tidak boleh. Bahkan dalam satu riwayat Imam Syafi'i berkata, "Idza sahal hadis bahwa madhhabi." Apabila hadis itu telah sahih maka itulah madhabku. Dan beliau juga berkata, "Fala tuqalliduni, jangan kalian taklid kepadaku, ya sebatas ikut-ikutan kepadaku." Bahkan Ibnu Hazm dalam kitab beliau Ihkamul Ahkam menyatakan bahwa Imam Syafi'i adalah orang yang paling keras dalam masalah taklid ini. Beliau paling tidak suka kepada taklid. Semoga Allah merahmati Imam Syafi'i rahimahullah. Nah. Baik. Masih dari Darmaga dengan e, pertanyaan Al-Akh Fedi. Ustadz Barakallahu Fikum, bagaimanakah kita menjelaskan pada orang yang mengatakan bahwasannya e, eh, kita adalah seorang atau sebagai fundamentalis karena berpegang teguh kepada zohir Al-Quran dan Al-Hadis di dalam masalah akidah. Ayol ikhwah, sesungguhnya mengambil zohir Al-Quran itu adalah madhab seluruh ulama. Mengambil seluruh, mengambil zohir ya, nas Al-Quran dan hadis itu madhab seluruh ulama. Hatta Imam Syafi'i menyatakan dalam kitab risalahnya, wajibnya mengambil zohir nusus. Ya, Hatta Imam Ahmad, Imam Abu Hanifa, Imam Syafi'i, Imam Ab Malik, dan seluruh ulama al-sunnati wal jamaah. Ia berpegang kepada zahir nus nas. Siapa yang mempelajari kitab usul fikih, dia akan mengetahui makna zahir. Zahir adalah lahiriah daripada yang ditunjukkan oleh sebuah nas. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya berbicara kepada manusia sesuai dengan apa yang mereka pahami bukan dengan ya bahasa-bahasa isyarat atau kinayah, tidak. Ya. Maka zahir ini maksudnya begini, kalau Anda antum berbicara saya melihat singa, maka yang kita pahami di kata singa adalah binatang buas itu zahir, lahiriah. Ya. Jangan Anda kemudian pahami, oh maksudnya singa di sini ini kali ya pemberani. Tidak boleh kita Eh, palingkan dari makna yang dohir kepada selain itu kecuali dengan korina. Mungkin bisa saja kita katakan kalau ada orang berkata begini, aku melihat ada singa menunggang kuda. Kalau seperti itu mungkin kita katakan dia mungkin seorang pemberani disebut singa. Karena di sana ada korina. Tapi kalau tidak ada korina tidak boleh kita palingkan. Itu disebut dengan zahir. Ya, kalau Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan justru kedua tangan Allah Kata-kata tangan dalam bahasa Arab secara zahir maknanya adalah tangan, yad itu. Tidak boleh dipalingkan kepada nikmat kecuali dengan dalil. Lebih-lebih ya siyakul kalimah. Redaksi kalam ya perkafirman Allah itu <clears throat> menolak. Ya, ada orang yang mengatakan kalau maksud yad di sini tangan di sini adalah nikmat. Sebab Allah menyebutnya dengan bentuk tasniyah. Musanna dua. Bal justru kedua. Yad Allah itu tidak mungkin kalau ditafsirkan dengan nikmat karena nikmat Allah banyak tidak cuma dua iya makanya kewajiban kita ya akhul Islam memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan yang lahiriah dari teksnya tidak boleh kita palingkan ke makna, ke makna lain kecuali dengan dalil yang kokoh dan kuat dan itu adalah yang difahami oleh para sahabat, para tabi'in dan para para tabi'ut tabi'in. Tidak pernah mereka ia memalingkan suatu lafaz dari zahirnya kecuali dengan dalil yang kuat, ya dalil yang sahih. Maka siapa saja yang belum apa-apa langsung ditakwil tanpa ada dalil, maka ia telah ia <clears throat> menuduh Allah dan Rasulnya tidak fasih dalam kalamnya. Ya, ia sama saja mengatakan bahwasanya ya, ada sesuatu yang tidak difahami secara lahiriah oleh manusia sehingga tidak difahami demikian ya, sehingga akhirnya sama saja Allah dan Rasulnya menipu manusia. Allah musta'an. Baik, selanjutnya dari penelpon kembali di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, mohon maaf dikecilkan tadi monitornya Bu, silakan. Ya. mohon dijelaskan tentang air uh, di mana arus itu arus Allah berada di atasnya. Air. Yang dimaksud dengan air. Air yang. Uh, eh, Wakan arshu nah. alal ma. Nah, Dan arsy Allah itu di atas air. Ya kita hmm. imani bahwa itu adalah air. Ya, air di dunia tidak. Di sana di atas. Ya, <clears throat> langit ketujuh. Di di atas langit ketujuh itu ada air dan di atas air itu ada arsh Ya, imani ya dengan makna yang zahirnya. Jangan ditakwil ke makna yang lain, makna air kecuali dengan dalil dan kita belum menemukan dalil masalahnya. Maka imani saja sesuai dengan teksnya. Nah. Baik, kembali dari penelpon kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum Silakan. Abu Wildan Tangerang. Silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i sebagai apa ya? pelopor atau uh, melahirkan kaidah-kaidah fikih gitu Ustaz ya. Iya. Nah, itu gimana hujah kita agar kita nggak jatuh ke bawah itu bid'ah gitu Ustaz? melahirkan kaidah-kaidah itu. Itu hmm. satu, kedua bagaimana kita menempatkan kaidah-kaidah sehingga takutnya salah dalam menempatkan kasus per kasus gitu. Iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Imam Syafi'i bukan yang pertama kali, ya, maksudnya melahirkan di sini bukan berarti yang mengada-ngada, tidak. Tapi Imam Syafi'i yuqa'id yu'ayu'assis, memberikan kaidah-kaidah yang beliau pahami dari Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran dan hadis sendiri dipenuhi dengan kaidah. Ya, Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan oleh Allah ya jawami al kalim. Ya Ini al kalim. Akan tetapi yang pertama kali berbicara tentang masalah kias, ya kemudian membicarakan tentang eh, apa namanya nasikh dan mansuhnya, membicarakan yang pertama kali dari para ulama adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Bukan berarti ya, menyendirikan bukunya maksudnya. Ini bukan berarti sebelumnya tidak dikenal, tidak. Cuman ya beliau yang pertama kali menyendirikan buku yang yang berbicara tentang masalah itu. Wa illa ya, Al-Qur'an dan hadis dipenuhi dengan kaidah. Ya Rasulullah bersabda innamal a'malu binniyat, kaidah. Rasulullah SAW bersabda la darara wa la dhirar, kaidah. Ya berapa banyak ya kaidah-kaidah yang itu asasnya adalah Al-Qur'an dan hadis. Makanya mereka yang pernah belajar kaidah-kaidah fikih dan usul fikih akan mengetahui bahwa ia adalah berasal dari Al-Qur'an dan hadis. Ya, kalau ada orang berkata, ini kan menunjukkan bahwa membuat ilmu ilmu-ilmu <clears throat> usul fikih, kaidah fikih itu boleh-boleh saja dan bukan bid'ah. Kita katakan benar. Kalau ada orang berkata, ini menunjukkan boleh adanya bid'ah hasanah, kita katakan tidak demikian. Kenapa? Karena pertama, bahwa sesuatu yang tidak Rasulullah melakukan di zaman beliau, kita lihat keadaannya. Terkadang Ya, Rasulullah tidak melakukan suatu perbuatan karena belum ada pendorongnya. Di mana di zaman Rasulullah, ya para sahabat dengan kokohan, kekokohan ilmu mereka dan kefasihan bahasa mereka, mereka sudah terpatri pada jiwa-jiwa mereka tentang makna mutlak, muqayyad, makna am dan khas. Demikian pula mujmal, mubayyan. Demikian pula semua yang ada dalam kaidah-kaidah usul fikih telah difahami oleh para sahabat Rasulullah. Shallallahu Alaihi Wasallam. sehingga kalau kita lihat bagaimana fatwa-fatwa para sahabat yang begitu kokoh, keilmuan mereka yang luar biasa, kejadian-kejadian yang menunjukkan mereka paham tentang kaidah usul fikih, ya. Orang yang memahami sunnah Rasulullah tentu akan mengetahui hal itu. Sehingga ya karena belum ada pendorong, belum pada waktu itu dibuat atau disendirikan, ya dicatat khusus tentang ilmu-ilmu seperti itu. Namun ketika ya <clears throat> sangat dibutuhkan untuk memahami ilmu-ilmu seperti itu sebagai kaidah pokok karena waktu itu ya para ulama kibar dan orang-orang yang fasih bahasa Arabnya sudah banyak yang meninggal sehingga sangat dibutuhkan dan mungkin kalau tidak ditulis ini akan berakibat mudarat maka pada waktu itu pendorongnya sudah muncul dan maslahatnya sangat agung bahkan kalau ditinggalkan mudarat maka ini masuknya dalam maslahat mursalah. Sama sekali bukan dari bab bid'ah. Ya. Makanya tidak bisa dijadikan hujah bahwa itu adalah bid'ah hasanah. Karena itu bukan termasuk ya bid'ah hasanah secara istilah. Kalau secara bahasa ya kita katakan itu bid'ah. Karena ya secara bahasa terkadang sesuatu yang bid'ah menurut bahasa tidak bisa dikatakan bid'ah secara istilah. Ini ya, seperti sholat. Sholat secara bahasa apa? Doa. Tapi adapun secara istilah apa? Yang yang kita lakukan berupa sholat yang dimulai dari takbiratul ihram sampai ah, sampai salam. Maka kalau ada orang berkata, oh si fulan sudah berdoa berarti sudah sholat. Jadi tidak perlu sholat lagi, ini jelas salah. Demikian pula ya, bid'ah secara bahasa adalah yang diada-adakan. Nasi goreng bid'ah betul. Ya. Demikian pula mobil bid'ah betul, tapi itu secara bahasa saja. Karena masalah dunia duniawiyah tidak dikenal padanya bid'ah. Pada asalnya dunia itu halal. Allah mengatakan, fil ardi jami'a. Allah, ya dia telah menciptakan untuk kamu apa yang di muka bumi ini semuanya. Artinya pada asalnya masalah dunia halal-halal saja. Tidak boleh kita haramkan kecuali dengan dalil. Ya makanya aneh ya penulis kitab yang berjudul mana dalilnya itu Ya kalau kata mereka kata dia kalau mereka boleh membagi bid'ah menjadi bid'ah duniawiyah dan bid'ah ukhrawiyah, kita pun boleh-boleh saja dong membagi bid'ah hasanah dan bid'ah tolala. Ya beda, Mas. Ya. Kalau pembagian bid'ah duniawiyah dengan bid'ah ukhrawiyah karena itu jelas dalilnya. Artinya bahwa masalah dunia itu pada asalnya halal-halal saja. Itu ditunjukkan oleh dalil yang sangat banyak sekali. Ya, di antaranya Allah berfirman, "Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Ya. Ya. <clears throat> Demikian pula Allah berfirman, "Wal arda du'aha lil anam." Dan bumi itu Allah letakkan untuk manusia. Dan ini fisiyakal imtinan, yang dalam rangka pemberian nikmat kepada hamba yang menunjukkan bahwa itu adalah halal hukumnya. Ya. Bid'ah yang sifat-sifatnya dunia ini secara bahasa saja, bukan secara istilah syariat. Adapun bid'ah yang secara istilah syariat itu yang diharamkan dan semuanya sesat dan ini berlaku pada aga, pada pada masalah ibadah dan ya dan dalam masalah agama dan ibadah. Maka seperti perayaan Maulid Nabi jelas itu ibadah yang mereka yakini itu sebagai sebuah keutamaan. Ya. Atau masalah duniawi yang dijadikan ibadah secara zatnya pun bisa menjadi bid'ah. Itu telah kita bahas pada pembahasan ilmu usul bid'ah. Ya silakan antum copy saja pembahasan nah. itu dari hmm. dia ini. Kalau saya jelaskan lagi terlalu panjang. Nah. Nah. Baik. Satu pertanyaan penelpon terakhir saja di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Bapak. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini Ustaz, bagaimana cara membantah asuhat dari ahli bid'ah yang berdalil yang membantah dalil dengan hadis Nabi yang kolu dolar itu Ustaz? hmm. dengan berdalih dengan ayat Al-Quran yang mengatakan sinja itu bayar bayaikotul maut itu yang mengatakan kan e, yang semua kan yang mati akan mat, eh, yang hidup akan mati hmm. tapi mereka membantah kalau kalau begitu kalau mati dengan Nabi Isa itu kan nggak nggak dimatikan Ustaz dia kan baru bernyawa aja Ustaz siapa Nabi Isa iya Nabi Isa alaihissalam Mm -hmm. nah itu gimana Ustaz begitu saja Ustaz Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum wabarakatuh ini iya namanya pendalilan anak-anak kecil sesuatu yang aneh saja aneh. bisa di sebab di akhir Nabi Isa akan meninggal nanti di akhir zaman dan dicabut nyawanya ya kalau dikatakan sekarang belum mati betul tapi akan Allah matikan beliau nanti wafatkan di akhir zaman maka jelas masuk ya dalam firman Allah kullu nafsin za'iqatul maut setiap jiwa pasti akan merasakan kematian Nabi Isa pun akan merasakan kematian kelak di akhir zaman beliau akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kullu di sini jelas jelas kullu ini menunjukkan kepada seluruhnya. Hmm. Dan mereka yang belajar ilmu usul fikih dan bahkan yang belajar bahasa Arab pasti akan mendapati bahwa ya para orang-orang Arab semuanya bersepakat bahwa kullu min al-fadhil umum. Bahwa kullu itu termasuk lafaz-lafaz umum. Hmm. Itu dengan ijma ahli usul fikih. Hmm. Makanya orang yang mengatakan kullu tidak menunjukkan kepada semua itu menunjukkan ya ketidakpahaman dia terhadap kaidah-kaidah usul fikih. Tidak pula paham dia bahasa Arab yang fasih.